Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Santri jemaah al-mubarak rahmani wa rahimakumullah. Untuk kajian kita Bapak-bapak yang kaya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala, kita mulai dengan terjemah dari muhakkik yaitu Syekh Basim al jawabillah hafizahullah taala.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 الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wahada kitab al-kabair adalah kitab al-kabair karya Imam Al-Mujadid Muhammad bin Abdul rahimahullah dia sebutkan dalam kitab ini satu jumlah yang sangat besar dan dosa-dosa besar muktamid dan bersandar dalam hal dalam hal ini dalam penyebutan dosa-dosa tersebut dalam kitab ini beliau bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Metodologi beliau dalam penulisan buku ini beliau menyebutkan judul bab, kemudian beliau buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau sebutkan satu hadis atau lebih beliau istidlal sebagai pendalilan bahasa satu perbuatan itu dosa besar. Bahwa dan terkadang beliau menyebutkan ya, untuk letak di kitab ini adalah langkah-langkah seperti berikut. Atau yang menjadi sandaranmu, yang menjadi pegangan pokokmu dalam mentahtil kitab ini adalah naskah yang telah tercetak yang dicetak oleh Fadlatul Syekh Ismail al dan Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh fi muqabalatiha ala makhtutatiha ya, yang telah di telah dicek pada sejumlah makhtutat manuskripnya dan dua syekh di atas berpegangan berpegangan pokok pada alat-alat musakhim tiga naskah manuskrip fajazakumullahu khairan Kemudian yang kedua disebutkan ayat ke tempatnya masing-masing yaitu surat eh, eh, dalam surat dengan menyebutkan nama surat dan nomor ayat. Kemudian aku takhir hadis-hadis yang terdapat dalam dalam buku ini takhrijan muasaan dengan takhid yang panjang lebar. Semua itu setelah itu aku berubah Uh, eh, an mu'tasirah aku mencukupkan diri dengan hadis-hadis ya, yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim maka jika dia dalam Bukhari dan Muslim beriktisar alihima maka aku cukupkan dengan eh, pada dasar yaitu oleh Bukhari dan Muslim pun jika hadis amat ingkan al hadis nah ini ada ada yang kuat harusnya ada tambahan amma ingkan al hadis fi ghair sahihain pun jika hadisnya itu di luar Sahih Bukhari dan Muslim, atau fi takhis. Maka aku akan berpanjang lebar dalam mentakhis. Dalam menelusuri Eh, validitas hadis tersebut. Kemudian aku sebutkan derajat masing-masing hadis, apakah sahih, Taib, apakah hasan. Jika hadis tersebut di luar Bukhari dan Muslim. Jika hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya, maka aku tidak memberikan penilaian atasnya karena adanya hadis di salah satu dari Bukhari dan Muslim itu sudah menunjukkan sudah menjadi hukum sudah menunjukkan hadis sahihnya hadis. Kemudian aku jelaskan mayoritas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini dengan e, perpegangan pokok pada buku-buku para imam terdahulu Oleh nah, karena itu maka semua komentar atau salah untuk hadis huwa min aqwalil a'immah, sekedar perkataan para imam. Wala yujadli amalun dan aku tidak punya peran dalam hal tersebut dalam salah kecuali sekedar mengutip saja. Namun seringkali lam a'zud al-qawla Aku tidak menisbatkan pendapat ila fa'ilihi siapa kepada yang mengucapkannya talaban dan ikhtisar dalam rangka meringkas buku dan supaya bukunya tidak terlalu tebal maka beliau mengatakan semua sawah itu sudah kutipan dan tidak punya peran kecuali dalam mengutip namun beliau jarang menyebutkan ini Eh, perkataan siapa dengan harapan supaya bukunya tidak terlalu terlogata. Kemudian aku membuat nomor untuk hadis-hadis dengan nomor yang berurut. Demikian juga bab aku beri nomor dengan nomor yang tasal sedian dengan nomor yang berurut atau berseri. Dan aku tulis biografi ringkas untuk Alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa Qadir Aku mohon pada Allah dan yang maha tinggi lagi maha, maha kuasa Agar Allah jadikan amalku ini adalah ikhlas Menghadap wajahnya yang mulia Dan semoga Allah menerima dariku amal ini Dan menjadikannya di timbangan amal kebajikanku Di tidaklah bermanfaat harta tidak pula anak tidak orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang hati yang bersih. Wa alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qadaba Qasim bin Faisal Al-Jawabiyah Ustaz Hadis, dosen Hadis di Gulati Usuluddin di Fakultas Usuluddin di Riyadh. Kemudian setelah itu beliau pindah kembali ke kampungnya di Yordan dan menjadi dosen di Universitas Yogyakarta. Kemudian berikutnya adalah tarjamatun mujazatun anil mu'allif. Biografi ringkas tentang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama, nasab, kelahiran dan tumbuh besarnya. Dia adalah Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rashid At-Tamimi Beliau lahir tahun ya, eh, 1119 Hijriah bertepatan dengan tahun 1703 Masehi di satu tempat satu negeri namanya Uyainah Al-Waqi'ah yang terletak di sebelah Shimal utara kota Riyadh. Wanasyaat dan beliau tumbuh besar di hijil dalam asuhan ayahnya di kampung tersebut. Bapak Lahabat dan telah nampak pada beli, diri beliau alamat tanda-tanda kalau beliau adalah an-najabah ada, seorang yang mulia wal fitnah dan seorang yang cerdas sejak masa kecilnya. Beliau telah selesai hafal Al-Quran sebelum sampai usia 10 tahun. Wa al ihtilah dan beliau sudah balik sebelum benar 12 tahun. Kalau Abu Ayyub mengatakan, oh itu aku menilai dia anaknya Muhammad bin Abdul Wahab muda ahlan li salatul jamaah sudah layak untuk memimpin sholat berjamaah maka aku nikahkan dia bidalikalaan di tahun itu mungkin beliau nikah umur 12 tahun lagi tolak lil ilmi eh, Kegiatan beliau dalam menuntut ilmu Beliau belajar pada bapaknya sendiri Walidihi Beliau belajar fikih hambali, tafsir dan hadis Bahkan fisilolihi di ketika beliau muda beliau dalam mukibah seorang yang menekuni buku-buku tafsir hadis dan akidah dan beliau kafir itina banyak perhatian yang besar bermutola'ah dan banyak mentola'ah buku-buku karya Syaikhul Taimiyah dan muridnya Al-Alamah Ibnu Qayyim. Wahalatuhu perjalanan beliau dalam menuntut ilmu dan melakukan perjalanan ke dan bermaksud untuk berhaji di rumah Allah Al-Haram. Kemudian mengunjungi Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah beliau berjumpa dengan ulama Madinah An-Nabawiyah dan mengambil faedah atau belajar dari mereka. Kemudian mengadakan perjalanan ke Basrah. Fakwa fiha dan beliau tinggal di kota Basrah muddata darsil ilmi fiha selama masa belajar ilmu di kota Basrah belajar kepada jamaah dan ulama sejumlah ulama. Kemudian beliau mengajarkan perjalanan ke Najd Mu'uban bin dan lewat ke kota Ahsa Wa fi rahalati atawila hadihi di perjalanan beliau yang panjang ini Ra'a Syekh Syekh melihat Bifaqibi nadarihi Dengan pandangan beliau yang fakir Yang tajam Mabi najdin Beliau melihat apa yang terjadi di Najd Wal Aqta dan berbagai macam negeri yang dia kunjungi Beliau melihat berbagai macam keyakinan yang sesat dan budaya yang rusak Fasol mama maka kemudian beliau bertekad bulan Al-Qiyam bidakwah untuk mendapatkan tauhid dan membuat khurafat dan berbagai macam kesyirikan. Dan pada saat beliau mengunjungi kota Madinah, beliau mendengar sendiri al-istirwasa syariah. Orang minta tolong ya, ya tentu juga statusnya adalah kemusyrikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada orang yang berdoa minta-minta kepada Nabi itu tidak meninggalkan Allah. Lakukan Najdun dan adalah daerah Najd adalah Markaan al khawfah adalah tempat yang subur untuk berbagai macam khawfah Marta itu asalnya adalah ya, tempat merumput tempat merumput untuk ya, ketika hewan digembalakan ya, merumput bermanfaat. Terjemah bebasnya lahan yang subur untuk berbagai macam khofat dan akidah yang rusak. Alat itu itu yang membatalkan usuluddin itu ada yang kuat as pokok-pokok agama yang benar. Kalau asihiyah maknanya nanti jadi kesehatan. Usuluddin as pokok-pokok agama atau akidah benar. Bahkan di Najd terdapat sejumlah kubur yang dinisbatkan pada sebagian sahabat yang manusia berhaji ke sana. Haji di sini artinya yaksun, bersengaja. Mereka menyempatkan diri memang bersengaja untuk e, pergi ke sana. Kemudian manusia minta hajat dari kubur-kubur tersebut dan istighosa minta tolong itu untuk menghilangkan kesusahan mereka. Wa wa min dalik dan yang lebih aneh lagi yang lebih aneh dari hal tersebut kalau kubur dan sebagainya ya umum lah ya. Ada yang lebih unik lagi, ada yang lebih aneh lagi yaitu penduduk Najd tawasul di baldatin Manfuha mungkin nama tempat di negeri Manfuha ada orang yang banyak orang yang tawasul dengan fahlin akhli dengan pejantannya koma koma tentu ada koma pejantan dan koma betina ya, dan tentu koma jantan itu tentu ada yang jadi sumber pejantannya ada bagian tertentu yang ini fahalnya ya. maka mereka tawasul dengan koma pejantan dengan koma komajanta pohon komajanta wa'tiqatuhum dan mereka berkeyakinan anaman muhu minal awanis eh, awanis sama dari anisa anisa ya, artinya eh, gadis tua maka gadis-gadis tua yang ta'umuhu mendatangi koma pejantan pohon koma pejantan tadi tata tazawat maka akan segera cepat <clears throat> nikah kalau soan enggak ya, ya, koma pejantan yang dimaksudkan <clears throat> Fakana mantap suduhu maka orang-orang yang mendatangi ya, koma pejantan tadi Gadis-gadis tua yang datangi koma pejantan ini takut setelah sowan di koma pejantan dia akan mengatakan ya fahlal fuhul wahai pejantannya para pejantan uridu zaujan qablal haul saya ingin kawin sebelum genap setahun nanti Wawa dan juga beliau melihat di Hijaz ya, orang takdis, takdis itu kultus, mengkultuskan kubur para sahabat dan ahli bait Allah anhum ajma'in. Demikian juga kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya kecuali bersama Rabbil Arba kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau lihat di Basra dan beliau mendengar tentang Irak, Syam, Mesir dan Yaman. Terdapat wasaniyah jahiliyah, terdapat paganisme jahiliyah. Satu hal yang tidak bisa dibolehkan oleh akal dan tidak bisa dibenarkan oleh syariat. Bahwa zina kemudian belum menimbang berbagai macam pemikiran yang mungkar tersebut dengan timbangan dua wahyu yaitu kitabullah dan sunnah Al-Rasul Al-Amin sallallahu alaihi wasallam serta perjalanan para sahabatnya para sahabat Nabi yang mereka manusia-manusia yang bertakwa. Fawahan maka Nabi maka beliau saya Muhammad bin Abdullah melihat bahasanya hal-hal tersebut jauh dari manhaj al-manhaj dari jalan agama dan roh agama. Dan dia berpandangan bahasanya pelaku hal-hal di atas tidaklah mengetahui lima kenapa Allah mengutus Rasul dan kenapa Allah mengutus Muhammad SAW wasallam kepada manusia seluruhnya. Dan beliau kepada bahasa mereka-mereka ini tidaklah mengutai keadaan jahiliyah. Oleh karena itu, itu pentingnya belajar masa jahiliyah. Wa maka nabi hada bagaimanakah isi e, perangai jahiliyah yang diantar isinya adalah al-wathaniyah al-maqutah adalah paganisme penyembahan berhala al-maqutah yang yang wajib untuk dibenci. Ro'ahum beliau kepada bahasa mereka mereka ini telah mengubah dan telah mengganti nanti pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama ilal qalil kecuali sedikit saja yang tersisa. Kemudian dimulainya uh, dakwah Syekh al-Islahiyah. Dakwah yang dilakukan oleh Syekh dalam rangka al-Islam memperbaiki kondisi umat. Ba'dama sabata setelah betul-betul valid wa dan yakin ladaihi dalam diri beliau tentang keadaan masyarakat yang jelek dari sisi agama, dari sisi agama dan dunia wa ayyana dan beliau yakin bahasanya mereka telah memasukkan dalam pokok Islam yang mulia berbagai hal yang bahu Al-Quran yang ditolak oleh Al-Quran bahu as-sunnah dan ditolak oleh sunnah tahu, akidatahu biqata'ihim Dan yang menguatkan akidah Akidah syekh, keyakinan syekh tentang kesalahan mereka Dan kecenderungan masyarakat kepada bidah Majah fi sunnah Apa yang terdapat dalam hadis Bahasanya kaum muslimin labuda tidak boleh tidak Ayyuhayyu untuk mengubah dan menempuh jalan orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tatap tabuhunna sanana mangkana kepadaku. Yang masuk sanana bacanya. Sungguh kalian akan mengikuti sanana mangkana kepadaku. Jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qadrati bil qadrah sebagaimana miripnya anak panah dengan anak panah. Hatta sampai-sampai seandainya mereka memasuki lubang tok, niscaya kalian akan memasuki. Dan hadis Islam mulai asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Hina kita maka pada saat itu Sommama Syekh Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Bertekad bulan Untuk mengumumkan kepada kaumnya Bahasanya mereka telah tersesat dari jalan yang lurus Asawi itu lurus Wazahu dan mereka telah menyimpang dari jalan yang benar Maka Syekh Rahimullah memulai dakwahnya Dia jelaskan kepada mereka Masyarakatnya bahasa tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Tidak boleh menyembah dan, dan bernada kecuali untuk Allah Wamin aqidatihim fitil kal kubur Demikian juga keyakinan mereka tentang berbagai macam kubur Batu, pohon ya, Contohnya tadi pohon pohon jantan istighosa biha Kemudian istighosa Minta-minta kepada benda-benda tadi Memberikan nazar kepadanya Dan meyakini Adanya manfaat dan madarat Yang bisa diberikan oleh benda-benda tadi dia jelaskan Allah dzalika kullahu bahasa itu semua adalah kesesatan, wazurun dan kebohongan. Wabi'anam dan pesan mereka dalam keadaan yang tidak menyentuh dillaha Satu keadaan yang tidak menyebabkan Allah ridha Oleh karena itu tidak boleh tidak harus membuang hal tersebut dan menolaknya Azza beliau kuatkan perkataannya dengan berbagai macam ayat dari Al-Quran dan sirah atau perjalanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihi. Akidah Syekh adalah sebagaimana akidah salafus saleh. Itulah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi, para tabi'in dan para imam pembawa hidayah. Semacam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Ibn Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan semua penulis kitab sunan serta ulama-ulama semisal mereka yaitu di antara orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan ahli fikih dan ahli asar. Eh, kalau Al-Ash'ari sebagaimana Abu Hasan Al-Ash'ari Ibnu Khuzaimah kemudian Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ad-Dahabi dan selain mereka rahimullah taala jami'ah Nukulun min rasalilihi wa aqaidihi beberapa kutipan dari surat-surat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan akidah beliau. Wamintil kawasain dan di antara surat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menceritakan tentang isi akidah beliau adalah surat yang beliau tulis untuk penduduk Qasim. Dan uh, eh, salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk penduduk Qasim ini telah disarah oleh Syaikh Fauzan dan sudah tercetak. Beliau mengatakan pada basmalah setelah basmalah, Ushidullah, aku jadikan Allah sebagai saksi. Demikian juga semua para malaikat yang hadir di sini bersamaku dan semua malaikat yang ada dan aku jadikan kalian sebagai saksi. Ani akad itu bahasanya aku berakidah sebagaimana akidah al-sunnah wal jamaah itu beriman pada Allah, malaikat, kita rasul, kemudian hari berbangkit setelah mati dan mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Dan termasuk bagian dari beriman kepada Allah adalah mengimani semua sifat yang Allah berikan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diselewengkan maknanya tanpa pula dihindari. Bahkan aku meyakini bahasanya Allah itu oleh laisa kamitsli syai' wa samiul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Falah nafi anhu maka aku tidaklah mengingkari dari Allah sifat yang Allah berikan untuk dirinya. Tidak pula uharif aku selawekan firman Allah dari tempatnya, yaitu dari maknanya. Dan aku tidak akan melakukan penyelewengan terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Aku tidak membahas kehiva bagaimanakah bentuk sifat Allah, dan aku tidaklah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Karena Allah Ta'ala samiya wala lahu wala kaifa wala lahu. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak pula kita bisa membahas tentang bagaimana bentuk sifat Allah wala lahu dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya dan lebih tahu tentang makhluknya dan Allah telah zat yang paling benar perkataannya dan paling bagus pembicaraannya. Allah mensucikan dirinya amma wasafa bi al-mukhalifun dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyimpang. Siapa kalau orang yang menyimpang dalam sifat Allah? al wa Orang yang membahas tentang bagaimana bentuk sifat Allah Allah menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Demikian juga Allah sucikan, sucikan dirinya dari sifat yang diingkari oleh orang-orang yang mengingkari. Itulah ahlu tahrim orang yang menyelaikan sifat Allah Walau ta'atil dan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Sebagaimana firman Allah Ta'ala Masuci Rokmu pemilik kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka berikan Keselamatan untuk para rasul dan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Falfirqatu firqatun najiyah maka golongan yang selamat adalah manusia-manusia yang pertengahan berkenaan dengan masalah perbuatan Allah Ta'ala antara Qadariyah dan Jabariyah antara orang-orang yang mengingkari takdir dan orang-orang yang berlebihan dalam mengimani takdir dan al-sunnah atau firqatul najiyah itu pertengahan berkenaan dengan ancaman Allah antara murji'ah dan wa'idiyah yaitu khawarij dan mu'tazilah. Ya, wa'idiyah eh, itu sebutan untuk mu'tazilah, khawarij dan mu'tazilah. Mereka orang-orang yang mengatakan bahasanya ancaman Allah harus Allah laksanakan di akhirat. Sehingga pelaku dosa besar itu harus kekal di neraka. Dan mereka dalam pertengahan dalam masalah iman dan tentang masalah nama agama antara Hawriyah, nama lain Khawarij dan Mu'tazilah dan antara Murji'ah dan Jahmiyah. Mereka juga pertengahan berkenaan dengan menyikapi para sahabat Rasulullah SAW antara Syiah atau Rafidah dan Khawarij. Dan aku berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran itu diturunkan dan bukan diciptakan. Al-Quran itu berangkat e, minggu pada berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dasarnya Allah itu memfirmankan Al-Quran secara hakiki dan Allah menurunkan Al-Quran pada hambanya dan Rasulnya. Wa aminihi dan orang kepercayaannya untuk mendapatkan wahyunya. Basafir dan penghubung atau utusannya penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dalam mengimani bahasanya Allah itu melakukan apa saja yang dia inginkan dan tidak akan ada sesuatu pun kecuali dengan kehendak Allah dan tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Walaysa syai'un fil alami yakhruju an Tidak ada satupun di jagat raya ini yang keluar dari takdir Allah. Walaysa dan tidak ada satupun yang muncul kecuali dari pengaturan Allah. Wal mahida dan tidak ada tempat menghindar bagi seorang pun anil qadari al mahdud dan takdir yang telah ditentukan dan tidak ada dan orang itu tidaklah bisa melewati dari apa yang digariskan di lauhil mahfud ya, al-mastur yang telah digariskan dan aku meyakini semua yang Nabi kabarkan tentang semua peristiwa yang terjadi pada maut setelah kematian. Aku mengimani adanya ujian di alam kubur dan juga mengimani adanya nikmat kubur. Aku mengimani bahasanya oh akan dikembalikan ke badan Lalu manusia berbangkit menghadap Allah semesta alam dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan dalam keadaan tidak berkhitan. Dan matahari demikian dekat dengan manusia ketika itu. Kemudian timbangan amal pun dipasang dan ditimbang dengannya perbuatan para hamba. Maka siapa yang berat timbangan kebajikannya itulah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu namun siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya Maka itulah orang-orang yang menimpakan kerugian pada dirinya sendiri Karena mereka tinggal di jahanam Kemudian dibukalah buku-buku catatan amal Fa'akhidun maka ada orang yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanannya Dan ada yang mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kirinya Aku mengimani syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahasanya Muhammad SAW adalah pemberi syafaat yang pertama dan orang yang pertama kali musyafaat dikabulkan syafaatnya. Dan tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahlul bid'ah wa Ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Akan tapi syafaat tidak akan terjadi kecuali setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa la illa liman Dan tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang irtada Allah meridai. Demikian juga firman Allah, tidak ada yang bisa diberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnihi kecuali dengan seizin Allah. Dan firman Allah, wakam dan betapa banyak malaikat di langit Latuni syafaatum syai'an Tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun Illa min ba'di ayat dan Allah Kecuali setelah Allah memberikan izin liman yasha wa yarda dan ditujukan kepada siapa saja Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan Allah tidaklah ridha kecuali tauhid dan Allah tidaklah berikan izin kecuali untuk orang yang bertauhid. ada orang-orang muslim maka mereka tidaklah mendapatkan syafaat tidak ada bagi mereka dalam syafaat nasibun bagian sebagaimana firman Allah taala di itulah manfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Dan aku mengimani bahasanya surga dan neraka makhluk kotani dua makhluk yang diciptakan. Dan bahasanya surga dan neraka al hari ini sudah ada. Dan bahasanya keduanya itu tidak akan fana. Dan bahasanya orang-orang beriman mereka akan melihat roh mereka. Sudah kopiannya. ya, eh, dan bisa dilihat tentang pertengahan ahlu sunnah. Maka tadi disampaikan oleh penulis eh, atau disampaikan oleh sama Abdul Wahab di risalah beliau di al Qasim bahasanya ahlu Sunnah itu pertengahan dalam beberapa bab yang pertama berkenaan dengan perbuatan Allah Kemudian yang kedua berkenaan dengan siapakah itu mukmin. Kemudian yang ketiga tentang para sahabat. Ya, maka al-sunnah pertengahan berkenaan dengan perbuatan Allah, berkenaan dengan takdir Allah. Mereka pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Oh, atau yang kedua maaf tadi yang kedua pertengahan di bab wa'id Kemudian yang ketiga pertengahan di bab iman dan yang keempat pertengahan di bab sikap terhadap para sahabat. Maka al-sunnah itu pertengahan pertengahan dengan perbuatan Allah. Maksudnya di sini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah takdir al-sunnah pertengahan. Tidak sepakat dengan Qadariyah ya, ya meremehkan ya, iman dengan takdir sampai-sampai mengingkari adanya takdir dan beranggapan bahasanya ya, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Namun juga tidak sepakat dengan Jabariyah yang mengatakan bahasanya Allah memaksa manusia untuk melakukan perbuatannya. Maka manusia itu punya hak pilih untuk melakukan apa yang dia lakukan namun itu semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua al-sunnah pertengahan dalam masalah wa'id dalam masalah ancaman itulah ancaman-ancaman yang Allah tujukan kepada para pelaku dosa besar ancaman-ancaman yang Allah tujukan kepada para pelaku dosa besar dengan laknat dengan terang. Maka sunnah pertengahan di antara murji'ah ya, yang seakan-akan tutup mata dengan nususul wa'id dengan eh, dalil-dalil ancaman. Seakan-akan tutup mata dengan nususul wa'id dalil-dalil yang berisi ancaman. Ya, sehingga seakan-akan menganggapnya tidak ada. Sehingga mereka katakan bahasanya pelaku dosa besar itu adalah mukmin yang sempurna imannya. Nah, sunnah juga tidak sepakat dengan wa'idiyah. Baik wa'idiyah dalam bentuk khawarij ataupun wa'idiyah dalam bentuk ya, mu'tazilah. Yang mereka berlebihan dalam mengimani ancaman dalam menyikapi wa'id ancaman-ancaman Allah kepada pelaku dosa besar sampai-sampai keduanya baik khawat ataupun Mu'tazilah sepakat rasanya pelaku dosa besar itu Khalidun Mukhalladun fina begitu kekal di ya, maka dalam sikap musnah dalam hal ini pelaku dosa besar dengan melakukan dosa besar maka berkuatlah kadar imannya dan selama dosa besar tersebut bukan membatal iman, ini tidak membatalkan imannya. Dan siapa yang, siapa yang mati dalam keadaan memiliki iman, meskipun dia punya banyak dosa, maka nasib pastinya adalah tahta masyid adillah, terserah kepada Allah. Jadi jika Allah maafkan, ya, maka dia langsung masuk surga. Dan seandainya tidak Allah maafkan, maka di neraka sementara tidak sebagaimana akidah orang India eh, baik khawarij ataupun mu'tazilah yang mengatakan bahasanya pelaku besar besar kekal di neraka Rasulullah mengatakan saat ini masuk neraka karena dosa dan kesalahannya karena Allah tidak memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahannya maka di neraka mereka hanya sementara waktu berbanding lurus dengan kadar dosa dan kesalahan yang dimiliki. al-sunnah pertengahan. Kemudian yang ketiga, al-sunnah pertengahan dalam masalah iman. Siapa itu mukmin? Dan apa itu iman? Maka mereka pertengahan antara Haruriyah dan Mu'tazilah. Haruriyah ada nama lain dari Khawarij. Khawarij disebut Haruriyah diambil dari kata-kata Harwa yang merupakan Eh, base camp atau kampung perkumpulan mereka di di Irak di masa silam. Eh, mereka mengumpul, menyatu, mengelompok, eh, bikin perkampungan Khawarij di satu tempat namanya Harurah. Maka mereka disebut Harwiyah. Ya, al ya, Khalaf ini mengatakan bahasanya ya, iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan dan amal badan. dan semua amal badan yang wajib adalah ya, unsur pokok pembentuk iman. Siapa yang meninggalkannya batal Islam Maka ya, maka kemudian bayar zakat itu unsur untuk iman. Ya, puasa unsur untuk iman. Ya, demikian juga kemudian tidak mampu Untuk pokok iman, tidak ya, mencuri itu unsur pokok pembentuk iman satu saja dari hal-hal ini jika ditinggalkan ya, batalah iman ya. dan tidak demikian ya, tidak demikian ahlu Al-Sunnah eh, sama dengan khawatir dan Mu'tazilah dalam masalah tiga unsur pokok pembentuk iman. Keyakinan hati, ucapan ikrar sadar dan amal badan. Al-Sunnah eh, sama dengan khawatir dan Mu'tazilah. Namun eh, titik bedanya adalah sikap terhadap amal badan. Amal badan ya, semua amal badan adalah kalau ya, dalam kiat yang khair dan mutazila adalah unsur penentu iman. Jika satu saja amal amal badan tersebut hilang, hilang iman. Sedangkan ahlu sunnah tidak salah satu hilang maka tidak mencuri ini hilang maka dia pelaku dosa besar. Atau kemudian uh, dia tidak bayar zakat pada meyakini wajibnya namun karena pelitnya ya, maka dia pelaku dosa besar. Ya, namun tidak sampai menghilangkan imannya. Dan ini sikap tengah di sisi yang lain al sunnah juga tidak sepakat dengan murjiah dan jamiyah yang mengatakan bahasanya amal badan murjiah dengan berbagai macam sektenya yang intinya amal badan bukan bagian dari iman sehingga susah apapun amal badan seseorang tidak akan mempengaruhi kualitas iman. Satu amal badan rusak, batal iman. Murji'ah dengan semua sektenya mengatakan eh, amal badan bukan bagian dari iman. Maka sejelek apapun amal badan itu tidak mempengaruhi kadar iman. Maka al-sunnah bersikap tengah-tengah dalam masalah ini. tidak sepakat dengan murjiah karena keyakinan pokok ahlu sunnah yang tidak bisa ditawar-tawar amal badan bagian dari iman unsur membentuk iman tidak ada iman tanpa amal badan namun juga tidak sepakat dengan Khawar dan mutazila, mengatakan jika yang mereka menjadikan semua amal badan itu selain Semuanya menjadi unsur pembatal iman. Maka kabair kemudian dosa-dosa besar mereka jadikan sebagai sebab pembatal iman. Padahal itu dosa besar yang bukan mukafirah, bukan yang menyebabkan kekafiran. Maka dalam masalah iman, siapakah itu mukmin? Siapakah itu orang yang punya iman? Siapakah orang yang beriman? Apa definisi orang yang beriman? Al-Sunnah pertengahan. Tidak sepakat dengan dengan murjiah, dengan meyakini bahasanya amal badan adalah unsur iman, unsur pembentuk iman. Dan tidak sepakat dengan khawarij dan mutazilah yang menjadikan pelaku dosa besar E, melakukan dosa besar sebagai pembatal iman dan meninggalkan kewajiban satu dua kewajiban e, sebagai pembatal iman. Yang jadi keyakinan al sunnah meninggalkan semua kewajiban agama. E, meninggalkan semua kewajiban agama. padahal mampu melakukannya. Tidak ada satupun hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seseorang maka itu membatalkan iman. Adapun ya, satuan-satuan kewajiban ya, maka jika karena malas karena itu sebagainya maka itu tidaklah membatalkan iman. Sikap alusunan bersifat pertengahan di, dalam masalah ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ahli bait, dalam hal ini ya, ahlu bait atau Ali ya, antara Rafidah yang kemudian memutuskan Ali bahkan boleh jadi sampai menuhankan Ali dan khawarij yang membenci ahli bait. Sehingga mereka disebut dengan sebutan nawasib karena mereka yang sibul ada wata di ahli bait memasang permusuhan pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita kesempatan sore ini sallallahu Muhammadin wa Pertanyaan?